Ternyata NU NO rame nuntun umat sing urip tok, yo ya nuntun umat sing wis mati. Buktine NU nalken nah lili uang Ngate nah, gak iso wong kiai cek. soalnya sing gelem nalken, sing gelem tahlil nggih mek en hmm, ngono ku saiki tahlil ya ke sing elokke, sing syirik, sing bid'ah, sing ora tekan. Wah, wis mati urusane dhewe-dhewe, nyapa kok nganggo ditahlili barang, ora tekan, ora tekan. Sama aja kalah wong santrine iki yai kok. Tekan, sing ngono ae. Tekan. Dalile apa nek tekan? Nek dalil aku gak roh. Dalil takono Pak Yai. Pokoknya tekan. Tapi aku duwe bukti. Ngono. Oh, nek dalil takono Pak Yai, tapi aku duwe bukti. Buktine apa? Nah, buktine ora tau dibalekno. Lha umpama ra tekan gak ya dibalekno wong malaikat jujur-jujur. Malaikat ora ono sing korupsi tahlil. Malaikat jujur kok nek ora tekan gak ya dibalekno. Nyatane ora tau dibalekno berarti ya tekan. Kowe nek ra percaya mati yo ya engko tak tahlili. Halo. Hei, insya Allah kula jenengan ngeten iki nggih dalam rangka nyadong barokai barokahe para ulama. Nggih nyadong barokai e para ulama nyadong barokai e para wali lho apa para wali para ulama ku barokai oh jelas barokai sedayani pun ucapan nggih barokai, Hui. Hui. Astane barokai, dongane barokai, bahkan pandangan matanya saja barokai. nih niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamina Ilahil Ma'bud Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud Wassababil a'zami likulli mawjud Salatan tuthabbitu fi qulubinal iman Wa tuhaffidhunal Qur'an وتحفظنا القرآن وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد إكراما وتعظيما Dumateng sedaya para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh asatid para sesepuh lan bini sepuh pengasuh yayasan Al Mubarak Munawir beserta para pengurus dan majelis asatid yang saya takzimi yang saya hormati pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati kita cintai dan kita banggakan Bapak Dr. Andes Sahri Mulyo SE Bupati Tulungagung yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan bimbingan bimbingan hidayah dari Allah agar benar-benar bisa menjalankan amanah diberikan kekuatan Allah agar bisa mempertanggungjawabkan amanah sehingga mampu membawa agung ini menjadi kabupaten yang nasionalis religius ke arah adil makmur adil dalam kemakmuran makmur dalam keadilan dalam bingkai firman Allah baldatun tayyibatun warabbun ghafur amin Allahumma amin Semoga bupati no rakyat sakmene akeh dipimpin kiai wani nambahi pira. Alhamdulillah saya merasa bangga beliau Pak Bupati Samangkin rajin rawuh datang pengajian. Mudah-mudahan dengan kerawuan Pak Bupati di setiap event pengajian agama Islam di Tulungagung semakin syiar ahlu sunnah wal jamaah semakin istiqomah faham-faham sing orang genah yang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang rata-rata tidak menerima Pancasila dan tidak mengakui NKRI mudah-mudahan tidak bisa masuk di wilayah Tulungagung orang patah semangat untuk Bapak Wakil Bupati bersama para pejabat dan forum pimpinan daerah Kabupaten Tulungagung yang berkenan hadir malam hari ini yang saya hormati Bapak Camat bersama Forpimka, Bapak Kapolsek dan para anggota yang hadir, Bapak Andan Ramel dan anggota yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sangat kula hormati, kula tersenani rahimakumullah. Keberadaan Yayasan Al Mubarak Munawir ini Al Barokah Munawir ini mudah-mudahan setelah diresmikan oleh Pak Bupati mampu memberikan maslahah manfaah untuk umat untuk masyarakat fitini wa dunya wal akhirah harapan dari seluruh pendiri yayasan seluruh pengurus seluruh muassis dan masyarakat Tentu saja yayasan ini sebagai lembaga pendidikan mampu mencetak karakter-karakter yang solih dan solihah.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 Yang suka ngaji bukan yang suka remi. Yang dukung solawatan bukan yang dukung ngujang. Allahumma salli ala Muhammad menjadikan manusia-manusia yang sebenar-benarnya manusia saya akan mempertegas keterangan yang mungkin sebagian jamaah beberapa waktu lalu pernah mengikutinya bahwa menurut Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah kenal nama badan? Eh mbah ra nyaut. Kenal Imam Ghazali? Nek Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Kenal? Padahal Kanjeng Nabi yang dawuh pripun? syarul mar'u ma'aman ahabbah Besok di hari kiamat orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai, siapa yang disenangi lek penjenengan seneng kalih para ulama besok do akhirat dikumpul dikumpulno karo para ulama lek seneng ambek kanjeng nabi sok do akhirat dikumpul dikumpulno ambek kanjeng nabi ora pate amin toh jenengan seneng para aulia besok di akhirat dikumpulkan dengan para aulia lek jenengan seneng ambek maha manga sok kumpulanmu yo ya kuwi nanti <coughs> awat-awat gak ero. dan Imam Ghazali rahimahullah mengklasifikasikan manusia menjadi enam tingkatan. Sama-sama kita uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Loh sampean arep nokene setahun Yo terbatas ke arep pindah kok <clears throat> satu demi satu mulai dari nomor satu dua tiga empat lima enam kira-kira nanti saya ngomong ini termasuk kelompok nomor biro terus Pak Bupati termasuk kelompok nomor biro Pak Camat nomor biro terus Pak Lurah nomor biro terus jamaah Kabupaten begi termasuk kelompok nomor biro C kemenyek saya ulang dulu. Tingkat yang pertama, manusia istimewa. Siapa manusia istimewa? Manusia yang seluruh kehidupannya diabdikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlewat sedetik pun tanpa mengabdi kepada Allah. Sidik-sidik oh, gak duwe keliru, gak tahu salah sedikit pun, gak punya dosa seluruh kehidupannya diabdikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah tidak kepingin masuk surga, tidak karena takut neraka. Ibadah yang dilakukan tidak mengharapkan pahala, juga tidak takut mendapatkan dosa. Tapi semata-mata saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sholat malam sampai kedua kakinya bengkak sikile nganti abuh tahajud witir qiyamul lail menjadi wajib atasnya pokoknya orang tahu nesu dimusuhi kaya apa karo wong luar biasa bukan hanya sabar bukan hanya mampu menahan diri bukan hanya mampu mengendalikan diri tapi yang berbuat jelek malah didoakan malah diapi terus Filosofinya seperti pohon mangga, dilempar pakai batu, balesnya pakai mangga. Lek sampean diantem gedang goreng, bales ya alok. Gedang goreng kaya watu ngene dikekno wong. Mulane yo ya dikekno wong mergo gak enak, cara enak paling ya dimplok dhewe ngono. Manusia istimewa. Jaminan surga tertinggi. Punya sifat maksum, dijaga dari dosa. Wama yang yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya berdasarkan wahyu sangking Gusti Allah. Ini manusia-manusia istimewa, dialah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya para nabi, para rasul. Ini nomor satu manusia is istimewa. Yang kedua, ada kelompok manusia luar biasa. Ya manusia, ya makan, ya minum, ya tidur, ya pernah marah, ya pernah seneng, ya pernah kesel, ya merasa capek. <clears throat> ya manusia, tapi ora podo karo wong tulung agung. alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim manusia luar biasa ini orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Iki aja salah paham. Engkau nembok maksud ngadeg la ilaha illallah terus lungguh la ilaha illallah miring la ilaha illallah ngadeg neh la ilaha illallah lungguh neh la ilaha illallah bu la ilaha illallah bukan seperti itu artinya seluruh kehidupannya disambungkan datang Gusti nopo mawon sing dilakoni pokoknya diyakini kewabeh diatur dening Gusti seluruh kehidupannya disadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa pokoknya manusia luar biasa ini mempunyai karomah mempunyai maziah mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Karena apa? Karena ahli zikir, karena sudah menyatu dengan Allah. Eh, mbah gak dikatekno kok. Bukan zatnya, tapi irodahnya, tapi kehendaknya dituntun. iso keliru, iso salah. Tapi begitu sadar kekeliruannya, begitu sadar kesalahannya langsung ditindaklanjuti dengan ibadah, ibadah dan ibadah toat toat dan toat api api api dan api sehingga kekeliruan sing ming sidi langsung kebusek ini juga jaminan surga untuknya ini tingkatannya para aulia illah tingkatannya para wali kecuali wali murid termasuk wali kelas punya keistimewaan wingi tepak ngaji haul dan mangun sari sebagian kulaturakan kados Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz ini subhanallah mempunyai keistimewaan yang luar biasa ditamoni karo wong lanang sadurunge tekan daleme Syekh Abdul Qadir Jilani niku nglirik wong wedok ayu atine ser ser ser ser ser ngono Begitu sampai tekan daleme Syekh Abdul Qadir Jilani, tok tok tok, Assalamualaikum, dibuka no lawange, langsung dibentak, diusir, balik, mulai, atus jinabat dhisik. Plong aplongo, apa salahku? Kok dikongkon adu jinabat? Padahal aku yuk gak berkong ngujang. yuk gak bar tapi kok disuruh mandi jinabat. Yang nyuruh si Abdul Qadir Jilani, ndak berani bantah, pulang dia mandi jinabat kemudian balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ya, ya, guys, longgo melebu, masuk, duduk. Dia penasaran, kemudian tanya, "Ya Syekh, apa salah saya? Kenapa tadi waktu saya namu yang pertama kok saya diusir, disuruh pulang, suruh mandi jinabat, padahal saya nggak habis berngonoan?" Lah umumnya wong kan mantu jinabat niku labar nek mboten ngipi ya melakukan ngonoan to. Wong kula mboten ngoten no, dikongkon adus jinabat. Apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Tadi kamu sebelum sampai rumahku ketemu perempuan cantik, kamu ngelirik, hatimu ser-ser. Iku wis dihukumi zino zinane meripat Lagi kok umpama dipraktek nono kene, Kapan kita wong wedok ayu ser-ser adus, kita wong wedok ayu ser-ser adus, entek banyune ra cukup munggo adus. Lagi Pak Bupati tok ngentekno pirang sedeng. Urung Pak Kapolsek, urung Pak Camat, urung sing kroco-kroco ngene iki. Urung sing ngomong dhewe iki. Halo. Halo. Nah, karena apa? Karena ahli zikir. Jadi sakit yang zuru binurillah melihat dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Lumrai menungso-menungso liyane. Karena sangat banyak berzikir, sangat banyak berzikir, sangat banyak berzikir. Nah penjenengan yo rondo iso, rondo kecipratan. Kulinakanlah. Kulinakanlah. Apa ya? Iya. Iya iya. Nek malam Jumat kok sunah rasul cah cilik kok nyaut sunah rasul <clears throat> pripun Pak Bupati ngon-ngone kok ngene iki modele ya minimal lah malam Jumat itu pokoknya mulai habis maghrib sampai Jumat pendak maghrib itu sampan usahakan moco surat yasin siapa yang membaca surat yasin pada malam jumat atau pada hari jumat akan diberi nur oleh Allah diberi cahaya ke dalam hatinya yang menyinari kehidupannya akhirnya mekan padang biar oh no biar padang orang terus itu sinar itu bertahan menyinari kehidupannya sampai Jumat depan Duwina Jumat mau cuman tambah padang maneh sinare biar diberi sinar oleh Allah di dalam hatinya menyinari kehidupannya sampai eh, sampai Jumat maneh sampean Jumat maneh kok mau surat Yasin maneh diberi cahaya oleh Allah menyinari kehidupan sampean biar padang sampai no Jumat maneh pendak Jumat kok sampean gak maca sinare mati pet peteng Terus dina Jumate sampean kok maca maneh padang murup maneh biar dina Jum sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya sampean kok maca maneh padang maneh murup biar dina Jumate maneh sampean kok maca mati pet Nah, saman pengen biar pet, yo ya modele maca gak maca, maca gak maca, maca gak maca. jadi raimu ku yo ya biar pet, biar pet, biar pet, biar pet ngono. Nek para kiai, para alim iku maca terus, mangkane wajahnya bersinar terus. Contone Loh, lek sing gak tau maca, ya peteng terus. Modele ya butek-butek ngene iki modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, manfaatnya apa to? Sinar iku manfaatnya apa? Tak gambaran. Umpama pas pengajian iki ya. Terus lampu mati, pet Buya arep mulih dhewe-dhewe. kiro, kira sing kepenak wong sing gowo, cahaya apa ya jenenge ya? Baterai apa? center, yo ya, center, Kowe kok sentolop nek mau ngomong. Kuwi bahasan ndi sentolop Bener nek wong gunung. Ayo kiro kiro, tepak mari pengajian mantun pengajian iki lampune mati enak ndi sing wangsul keng mriki beto sentolop jadi lambene cah kuwi enak sing beto sentolop nopo sing gak duwe sentolop karo sing duwe sentolop enak pundi sing duwe senter karo sing gak duwe senter enak ndi Enak sing duwe senter. Lek duwe senter kan punya sinar, punya cahaya, Isok milih dalan. Senter Padang. Wah, iki ana juglangan, coloti. Wah, iki ana paku, lewati. Wah, iki ana beling, lewati. Aduh, ini ada carang. Ya carang. Isok coloti. Wah, iki ana watu empuk. Teletong iki lho. iki kan watu empuk <coughs> salati ketok diseng sing nyelametno diseng sing mencelakakan ketok soalnya apa ana sinare lek sing gak duwe senter dlumukan kok nubruk-nubruk penak lah nek kowe nubruke nubruk sapi ayo nubruk asu ora ana sinare iki ana joglangan kowe ra sikilmu mlebu glodak sikilmu kesleo Iki ana beling, ora ketok, mbok ideki nyot, gobras getih iso tetanus. Iki ana ireng-ireng, mbok anggap ketu, mbok cemek nyek, ternyata watu empuk. Soale apa? Soale peteng gak ana lampune. Nuwun sewu, bahkan bahkan yang mengikuti sinar padang mboten namung jenengan tok ada orang lain yang tidak bawa senter bisa mengetutkan. Eh mbok. Kowe meneng le aku gak keliru kabeh mbok senggai wae. Orang-orang yang tidak punya lampu ini bisa mengetutkan lampu sampean mergo sampeyan punya sinar akhirnya sampeyan jalannya enak bisa membedakan ini yang api ini yang elek ini yang menyelamatkan ini yang mencelakakan akhirnya banyak orang yang mengikuti jenengan ini para ulama para kiai mereka punya sinar ilahiyah punya lampu yang terang benderang sehingga diikuti oleh para jamaah yang lain melu koyok para wali melu sinare iki lha kula panjenengani potongane kan tek budak potongane teng peteng budak-budak melane ayo manut para ulama manut para kiai engko ulama kiai gandul para wali para wali gandul nang terus dukure dukure dukure gandul kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi eh lek gandul wong mulya katut mul gandul para wali iso katut oleh kemuliaane para wali amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad tak kei contoh misalnya misale kula kula mawon diundang kalih Pak Bupati tendaleme Pak Bupati terus tengah perjalanan kue petok aku terus halo bro aku mau kono ngono kan boloplek plek toh halo bro apa nanti bro ah aku harap nang daleme Pak Bupati melu bro tak cangking mau aku kiai gaul akhirnya bocah sing jembure sih kita cangking <laughs> ayo ayo ayo nonut derek numpak mobil kulo tapi yo tak deket nomburi yo nengarap yo kenaan yo akhirnya numpak ten mobil kulo sebelah buri. begitu kulo badek masuk ten dalamnya Pak Bupati di depan banyak polisi yang jaga rumahnya Pak Bupati karena saya tamunya Pak Bupati mobil saya datang polisi hormat nah iki bocah sing jembura sih katut dihormati borah. Katut dihormati ora? Katut. Soalnya aku dihormati karo Pak polisi ngene, bocah iki senajan jemburis. Mergo melok mlebu nang mobilku, katut dihormati karo polisi. Akhirnya mbau wendol ndase. Eh. Wah, polisi lo hormat sampe aku. Iso cerita aneh deh. Ma aku dihormati polisi. Begitu saya sampai di rumah Pak Bupati karena ada acara, beliau kan jaluk dongo Muga-muga sok ben iso kepilih meneh. Lho kan ngono to. Wis tak dongani wes Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi. Pokoknya tak dongani. Selesai acara berdoa bareng Pak Bupati, keluarga dan <clears throat> jamaah nah, rampung terus ada acara jamuan. Aku dimasukkan di ruang jamuannya Pak Bupati. Saya duduk di kursi kehormatan. Akhirnya Kan bocah sing jemburis ya dikek goleki to. Eh, sing derekno Pak Yai ndi? Sing derekno Pak Yai ndi? Digoleki, padahal de pipis nopo jokan. Ambek kukur-kukur. Digoleki soalé wong ya Pak Bupati, akhirnya melu lunggu no kursi kehormatan. Mari ngono disuguhi mangan. Aku mangan, bocah jemburis iki katut melok mangan apa Ya malah akeh kono mangane mbek aku. Ya katut dikai mangan. Soale saya dikasih makan, dia ikut saya, Sa dia juga ikut mangan malah mangane akeh kono. Jadi ngapunten ngene iku sekedar gambaran saja. Manut wong sing mulya, aku bukan berarti kok aku ngaku mulya ora. Sing mulya ya bupatimu kuwi wong Sahri mulya. Loh, mergo aku rawuh nggone Pak Sahri mulya akhirnya aku dimulyakno bocahku ya katut mulya mergo nang daleme Pak Mulya ngono lho lho dikeki mangane tambah mangane akeh kono kok ambek aku saya kita kei contoh mana eh jadi iki gambaran bahwa jenengan nek purun manut <clears throat> wong mulya katut mulya misalnya yo ono kiai arep budal ceramah wis dudu aku iki kok aku terus wonten kiai arep budal ceramah supire tepak mencret E udunen lha supir loro Si Jine mencret sijine udunen wes gak iso Sejak padahal jadwalnya wes mendesak akhirnya santri Liane ndak Onok sing iso nyupir akhirnya utusan karo santrine eh saya tolong kayak tonggo kayak ono sing iso nyupir kayak supir len kayak kayak ketoke tepak neng omah para nono Pak Yai jaluk tulung jaluk ngeterke budal pengajian akhirnya santri ini moro Assalamualaikum Waalaikumsalam ana apa kula diutus kali Pak Yai nyuwun tulung kan nyupirin jenengan niki wonten jadwal pengajian supire kale sing setunggal mencret setunggal udunan iki sing supir lan iki gayane jual mahal waduh gak iso aku wis kadung charteran nih e piye ki kok sore ki aku charteran akhirnya terus ya setengah makso, sampean tulung tuh sama tulung ini sampean gendek wong soalnya ki penting iki jamaah sak pirang-pirang engko lek Pak Yai kayak so budal ya mesake jamaah kayak iki urusane ngaji tolonglah lho terus piye ini ki charteranku eh charteranmu sampean gendek wong liyo tipakso, tipakso, tipakso, dipaksa akhirnya yo ya setengah wedi ambek kiai barang ngono akhirnya dia gelem ring cerita budal nyupiri Iki wis raine ngelumpuk cangkem irung bathuk dadi siji. Nyabrut wong geleme mergo terpaksa. Apa ora gelem ya sungkan ambek kiai, padahal dekne wis duwe cakepan charteran jelas untuk duwite. Lah nek melo kiai urung karwan nek dikeki duit. Pikirane dhek kan ngono. Oh digasak barokah ae ngono. Tapi dene ya piye wong sing ngongkon kiai, akhirnya manut, nyupiri karo nyaprut betutut tidak ngendikan, tidak ngomong karo kiai nek jawab ya mek sak witi saiki. Nggih. lha kowe piye? yo ya, mboten. Nggih. Mboten. Nggih. Mboten. Ngono ae, nyaprut betutut Begitu sampai ke lokasi pengajian, habis acara, dia lo dijak mangani lo gak gelem soalnya penjajan untuk jobo kan nyaprut ring ringkes cerita mulai kiai lek mulai pengajian kan biasanya digawani berkat ya mbuh no kene ki eneng bohora kan biasane ono lagi iki akhirnya kiai niku kalih panitia dibetani berkat loro digawani besek loro sing siji gede sing siji cilik begitu sampai dalam modun berkate digawa modun kiyaine mbaten wah iki berkate loro sing siji gede sing siji cilik ya wis sing gedhe iki tak kekno bunyai sing cilik ben digo mulih supir ben dipangan ambek bojone ambek anake diomongi supire eh Pak supir matur suwun sampean gelem ngeterke aku pengajian aku matur suwun ya sepurane lek ngrepoti waktu sampean lah iki ana berkat iki gawa mulih sampean pangan ambek bojo sampean ambek anak sampean lah sing gedhe iki jarno dipangan bunyai ambek santri-santri nggih yai matur suwun mulih yai istirahat bareng isu isu, bunyai nyapu ambek buka besek punya gremeng ya ini lek krungu yang gremeng ayo panitia lu anu karpe piye ngekei berkat tok sego-sego yai krungu mikir yaine lah kok sego-sego lah berarti sing besek cilik tak no super kui iwak-iwak tok Akhirnya kiai yo tangi metu ibunya ini, Ana apa to, Mah? Kok gremeng ae ana apa? Enggak iki panitia orang genah. Wong tekate ngekeki berkat kok semene gedene besek kok sego-sego tok. Ya iki asline yang guyu tapi dimpet. Dimpet tapi diomong, eh yo ya menawa panitiane khilaf to. Jenenge panitia kadang-kadang lali. Padahal batine kiai, berarti sing besek cilik digawa supir kuwi iwak-iwak tok. Wis, bareng ngono kira-kira jam loro mantun duhur, supir sing wingi dikongkon ngeterno kiai nyaprut jual mahal rumangsa kepeksa kuwi jam loro wis sowan nang daleme kiai. Nggih, mangke lek enten pengajian meleh kula sing nyupiri nggih jarine kiai raimu wong kowe entuk iwak-iwak tok ngono kene mek oleh sego-sego tok lho niki lho <laughs> barokai, iki aja mbok anggap pengalaman pribadi lo ya barokai derek ke kiai iso oleh iwak-iwak tok mangkane pun jenengan mantep nggih nderek para kiai nggih Hui. Derek para ulama nggih. Ahlu sunnah wal Ahlu sunnah wal lekno kene N N singkatane Nahdlatul Ulama u Nahdlatul Ulama niku u nunut ulama. Soalnya potongane kula sampean ki gak nunut, ora tekan gon. Nunut ulama. Lah, lek wis bener oleh nunut ulama, dua tugas termasuk Yayasan Al Barokah Munawir ini punya tugas NU. Nuntun umat. Halo. Ini eh, rapati nyaut modelmu iki. Saman mecewicil ini ngomong atau gak? dua tugas NU nuntun nuntun umat lah terus Yayasan Al Barokah Munawir termasuk lembaga NU yang nuntun umat. Namanya nuntun umat iku yo ya butuh biaya. Mulane yo aja kaget lek terus ono istilah NU narik urunan. Mulane lek enten pengajian, enten yayasan, kok jenengan ditarik urunan, ya aja nyaprut, ya aja betutut, soale NU narik urunan itu juga bagian dari tugas NU. Eh ternyata NU rame nuntun umat sing urip tok, ya nuntun umat sing wis mati. Buktine NU nalken uang, nah lili uang, Ngate gak iso wong kiai cek. Nah, soalnya sing gelem nalkin, sing gelem tahlil gimme and en hmm, menunggu saya kita tahlil ya akeh sing ke, sing sirek, sing bid'ah, sing ora tekan. Apa semati mati urusannya dewe dewe nyapa kok nganggo ditahlili barang, ora tekan, ora tekan. sama nojo kalah wong niki ya hai kok. Tekan, sing ngono ae. Tekan. Dalile apa nek tekan? Nek dalil aku gak roh. Dalil takono Pak Yai. pokoknya tekan tapi aku duwe bukti ngono oh, nek dalil takono Pak Yai tapi aku duwe bukti buktine apa Bukti buktine ora tau dibalekno lha umpama mau tekan gak ya dibalekno wong malaikat jujur-jujur malaikat ora ono sing korupsi tahlil malaikat jujur kok nek ora tekan gak ya dibalekno nyatane ora tau dibalekno berarti ya tekan kowe nek ora percaya mati yo ya, engko tak tahlili halo Eh insyaallah kulon jenengan ngeten niki nggih dalam rangka nyadong barokai para ulama. Nggih. Nyadong barokai para ulama, nyadong barokai para wali. Lho apa para wali, para ulama ku barokai. Oh jelas, sedayani sedayanipun. Ucapane nggih barokai. Hui. Hui. astane barokai, dongane barokai, bahkan pandangan matanya saja barokai. Tak estu niku. Woi, Hoi. Ngono kadang saya ana sing takon, "Lah ya mosok wis mati ngono kae diparani kuburane apa yang barokai? Sing kandha mati sapa?" Sing kandha mati sapa? Urip kok mati pripun? Urip cuma alami sing beda, kehidupan itu macam-macam. Inna ansha'nakum nash'atan katsirah kami Allah memberikan kehidupan kepada kalian dengan kehidupan yang sangat banyak. Tiga kehidupan sing wakil karo Gusti Allah. Onok kehidupan azali, onok kehidupan roh, onok kehidupan rahim, onok kehidupan donya, onok kehidupan barzah. Embuh. Eh, ono kehidupan akhirat. latihan yang tenggene alam kubur niku hayatan barzakhiyatan kehidupan alam barzah. Dalile takokno kiai. Buktine aku duwe. Wis ya, ngono ae. Halo. Apa buktine? Kanjeng Nabi Dawo. tiang ten alam kubur niku innamal qabru raudhatun min riadil jinan au hufratun min hufarin niran. Uang no alam kubur niku ana kalane no taman swarga, ana kalane no jurang neroko. Allahumma sholli ala Muhammad tiang ten alam kubur niku neng kalane no nikmat ono kala neng kalane no sekso neraka berarti iso no, lah nek iso no, niku mati napa urip ora patek nyaut to ayu-ayu oon iso ngrasake niku urip napa mati mati napa urip urip wong iso ke, kok nek mati ora obah nek obah medeni nek urip golek oh mata duiten kena apa kok gak golek oh ilmu saking aneh ngeten loh. <clears throat> kulon jenengan niku mboten ngertos kehidupan ten alam barzah tapi orang-orang yang berada di alam barzah ngertos kehidupan kita Allahumma sholli ala Muhammad sama tak kayak gambaran yo cek paham kehidupan niku rak macam-macam ono kehidupan alam rahim di kehidupan alam rahim bayi sing no kandungan orang ngerti bapak eh, orang ngerti ibu eh, orang ngerti wong tuane. Semua nugo bapak eh, ibu eh, wong tuane ki. yo ya orang ngerti anak eh, Karena terpisah, betul? Betul? Anak boten ngertos wong tuane, wong tua boten ngertos anak eh. Niki kehidupan alam rahim. Terus kehidupan alam donya ngerti ne bapak yang ngerti anak eh, ibu ngerti anak eh, anak yang ngerti bapak ibu eh. Hui lemang mangke pindah ten kehidupan alam barzah. Niki sing no alam donya ora ngerti sing no alam barzah, tapi sing no alam barzah ngerti sing ten alam donya. Demi Allah, keluarga penjenengan yang sekarang sudah berada di alam barzah tahu bahwa penjenengan saat ini nembe ngaji rela meninggalkan jodha akbar demi untuk ketemu dengan Joda Anwar Allahumma sholli ala Muhammad. Lho apa ngono ku ya ana contone dalile takono yai. Buktine aku duwe. Apa buktine? Eh, sama nek tepak nonton TV ana siaran berita. Sampean ngertos sing maca berita ten TV niku napa mboten? Hei. Sampean ketok sing maca berita ten TV niku napa mboten? Berarti sampean ngerti, tapi sing maca berita no TV niku ngerti sampean apa mboten? Lah iya kuwi lak ya dalil. Sampean ngerti sing maca berita no TV, tapi sing maca berita no TV lah gak ngerti sampean. Terus ono sing padha ngertine, contone aku dengan kamu. Aku ngerti kamu, kamu juga ngerti aku. Kan ini kita sama-sama ngerti. Iki padha ngertine. Lah, terus sing padha ora ngertine, ibaratno alam rahim mau anak gak ngerti wong tuane, wong tua gak ngerti anake, ngeradio, Sampean ngrungokno radio. penyiar radio orang ngerti sampean, sampean yo ngerti penyiar radio. Mulane nek ngaji aja mek teko radio. Woi, soalnya zaman gak roh wonge sing ngaji ku ilmune piye akhlake piye ibadahe piye kowe mek krungu suarane tok ora roh rupane swara tanpa rupa iku jenenge entut lek swara tanpa rupa jenenge sing banter swara tanpa rupa jenenge lah nek mm, belajarmu teko entut ilmumu ya dadi ilmu apakah ilmu entut itu dalam dunia perentutan nah ilmu entut itu ya ilmu sing no fitnah non dindi dadi fitnah kaya oh, yang ini kok ana sing entut, hmm. bel bel selengut selengut selendep selendep pasti setelah itu muncul fitnah saling tuduh saling ngadani saman ya sing entut ambune entute saman kaya ngene iki hmm, hmm, ambune sing dituduh enggak entutku kurangin neko, kok entutku khusus ambune Pra paling yo pinggirmu kuwi. Lah sing dilokno mangkel nesu. Sapa sing diarani aku ngenyek. Entutku tambah mengandung vitamin kok. Akhirnya saling tuduh, saling fitnah yang terjadi kemudian tutwuri handayani sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Lah ngono iku. Lah saiki lah gara-gara ngono iku to. oi, oi Gara-gara macam macem ngono iki saiki yang tahlil bid'ah, haram, syirik, macam-macam biyen ket biyen wis diajarno karo penyebar agama di Nusantara ini ya apik ya ora ana apa-apa saiki diarani sing haram sing syirik sing bid'ah dadi fitnah di tengah-tengah masyarakat wis apik-apik rukun akhirnya terpecah belah sakno Pak polisi kulo bingung polisi ngurusi ngono-ngono ku barang bingung ngono lho woi kadang-kadang kita sesama umat Islam sendiri gegeran kita diadu domba tapi kita nggak sadar. Yang luar sana tepuk tangan. Dore wong Islam tukaran sak balane, tukaran sak kancane. Taman tahu kurung krungono wong Islam gegeran karo liane Islam lah gak ono. Gegerane lah podo karo Islame apa napa mboten? Gegerane mesti karo podo Islam, Ya Allah, ya Allah. kalau niku nate pak pireng berita langsung aliran ini aliran ini nangis ini Cuma ya Arab nangis ya isin aku. Subhanallah. Mbok Pak Bupati, mbo. Sama aja ngono to gare aku sok dijak kampanye karo kuwi. Mesti dhek mikir wah iki jamake wakeh ngono mesti. Nek aku ya karek gampang to wani pira ngono to. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Dulur-dulurku sing ru sing rukun. Pon pon pon. Nah, sakniki niku ku atas yang model ngoten-ngoten niku jangan betul usah kenggo. Ngono sing ngelokke nyapa kuwi wong oh, dikiran ambek gopek gobek Ana dilokno la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono ku ya kober sing takon. Ya tak jawab. Lah wong sing gobek kono kok kowe geger. Wong gobek karepe dhewe kok mbok gegeri. Lah apa kok geger perkara pergobekan? Ndak usah ribut masalah pergobekan. Wong sing gobek kono kok kowe sing geger. Emang masalah buat lo. Lo. Halo. Mboten napa-napa. Yo gak apa-apa. Oh, la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah nah, masih sama la ilaha illallah la illallah la illallah la ilaha illallah ya ora apa-apa sing gak oleh kuwi nek sampean dikir karo jotosan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah astagfirullah haladzim la gak oleh ngono ku sik ya ana sing nyapa kok katik gobek-gobek saking nikmate ngrasakno ladzate zikir saking nikmate nyambung karo Gusti Allah ngantek gobek-gobek uangnya gak seneng ya ngene-ngene saweneng ya ngene-ngene ngene apa mboten ya boleh lek wong kene nek tepak seneng sing obah bokonge ya gak aku uang ini gak seneng mesti Masya Allah hmm tapi lah saking senengnya ya Allah. ya Allah iya to. Nek gak seneng lah ngono to. Masya Allah. Mesti gobek-gobek. Lek seneng ya Saking senenge, saking nikmate. Kula kaya contoh ya. Kula disuguhi kopi karo panitia. Iki ora dikongkon gawe cewek. Tapi dikongkon ngombe. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat, saking nikmate kula alhamdulillah. Lho, wong dikiri yang ngono saking nikmate sampe ngene. Ra usah digegeri. Saiki lho senengane ngono. Ono sing ono nyapa kuwi ate peringatan hall, peringatan hall, peringatan hall sing Habib iku sing kiai iku sing ulama iku dikholi dikholi dikholi le ngene sing dikholi iki jelas wong apik aku rung tau krungu ana peringatan haul bandar togel ora ana aku ngaji ya ana yaene ceramah ya mono ya mene sak mono suwene urung tau nampa undangan teko panitia pengajian umum dalam rangka peringatan haul germo ora ana mesti wong apik sapa ngguyu ora enak ngono <laughs> Lah di kalangan nahdien kok banyak peringatan haul, peringatan haul ini, haul ini, haul ini. Hampir setiap hari ada peringatan haul. Peringatannya oleh aulia, haule kiai. Wah, hampir setiap hari. Kenapa? Mergo saking akeh wong mulio, saking akeh wong hebat. Diperingati haul. dalam peringatan haul itu diceritakan sirohnya, diceritakan sejarah hidupnya agar jamaah yang menghadiri, jamaah yang mendengar itu bisa menteladani kehidupannya, bisa menteladani perjuangannya. no, makanya bendina no hol Lah sing ilone apa hol-holan? Lah nonggone kelompok dhewe ora ana istimewa kok. Sapa sing di holi masa Ipin Upin. Peringatan haul Ipin dan Upin. wes <clears throat> ya ya ini orang-orang luar biasa sampun sing nomor telu wong bar loro kok papat sekolahnya bayar juwet di paling yang nomor tiga kelompok ketiga manusia biasa tak ini meneng Yang pertama manusia istimewa nomor dua manusia luar biasa yang ketiga manusia biasa nek manusia biasa iki onok kemungkinan melebu swarga onok kemungkinan melebu ayo to nyaut bro onok kemungkinan melebu swarga onok kemungkinan melebu Manusia biasa kadang-kadang api, kadang-kadang kadang-kadang benar, kadang-kadang kadang-kadang positif, kadang-kadang kadang-kadang husnudzon, kadang-kadang kadang-kadang semangat, kadang-kadang nah, timbangannya orang patek cerdas. Tak ngomong dewe. Kadang-kadang toat kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang orang gendah. manusia biasa diajak zikir ya meluntar-meluntir diajak solawat ya sambat diajak mau Quran ya kelipan diajak sembahyang pikiran yang belayang usolli Allahu akbar kabiru walhamdulillah ya Allah utang kok gak lunas-lunas ya ya Allahu akbar ya pari ya wineh ya kuning Ya Allah, liman hamidah golek pupuk ki ya wangel saiki golek pupuk. Allah, awar Pak Bupati iki iso goleke pupuk apa ora to? Wong salat kok iso nyalahke Pak Bupati barang iki lho. Anggite Bupati iki urusane ming ngurusi pupuk tok ngono apa piye? Allahu Akbar ngono kusuk jago jago bupati meneh apa Allah, Allahu Akbar Ngapunten Pak Bupati wong pancen ngoni-ngoni jenengan modele ngono. Kaya ngeten niki Pak Bupati jenengan tak aturi. Warga sing model ngene iki. Jenengan ana pengajian rawuh ngene iki mesti duwe suudzon. Hmm saiki lek pengajian teko soalnya arep nyalon meneh, mesti ana sing ngono. Ya ta? Awas wong. Wis aja kaget Pak Bupati, musa begecil-begecil ngene iki wis nyantai wae ngono kuwi ana sing mikir nyalon yang jago yang jago aku yang kapan dikei dhuwit ya tak pilih ngapan gak ana duwite ya ora kudu ngono kuwi ana sing model ngono iku makane jenengan dadi bapak bapak wong sak tulung agung kedah sing jembar dadane nyegoro gede pangapurane sabar duwe bekecil-bekecil model ngene iki ngono oh, ngapunten Dadi tekan di mau? yo iya, manusia biasa, manusia biasa. Krungu azan, yo ya gelem jawab. yo ya rumangsa terpanggil duwe kewajiban salat, yo ya gelem nglakoni salat. Ana wulan Ramadan teko, merasa terpanggil untuk berpuasa. yo gelem nglakoni puasa. Ana yayasan dibangun, yo melu nyumbang manusia biasa ono pengajian ya budal ono dangdutan heeh ono ono solawat ya urun ono tayub heeh isi gosah yo teko jaranan yo heeh Nonggone majelis tahlil ya eneng. Nonggone majelis adu pitik manusia biasa. Manusia biasa, tapi yo sik api. Maksudnya api ini Krungu ana perintah taat kok nganti keliwat. Gak weton, menyesal banget, nyesel banget. Contohnya kayak gini deh. Lho mbae bareng kaya melu guyu apa ngerti, Mbah? Wong aku ki nuruti sing nom-nom ngene iki. mbae kok iso milih. <laughs> Aku pakai bahasanya anak muda ngapain ikut ketawa? Contohnya kayak gini. Jam 10 pagi udah mapan tidur. Mapan nih bahasa Indonesia ini apa? Ayo aku takon saya kirim guyu mapan turu bahasa Indonesia ini apa berangkat dire. berangkat tidur ngono lho lah ya gak iso lah kok mau guyu aku nang padha gak iso eh, ngono kok ya wis mapan tidur ngono ae sementing paham gak wis ya jam 10 pagi sudah mapan tidur nah sementing paham gak wis mancane gak ono bahasa Indonesia aneh kok ayo sapa sing iso bahasa Indonesia ini mapan turu Ya mapan tidur iku kok. Ora usah nyalahke. Ngene iki ngarang kata-kata yo angel gak karuan kok. Karing ngrungokke lho gak usah umek. Misalnya ini jam 10 pagi dia udah mapan tidur. Saking lelapnya, lho ini aku ro, tanek ke bahasane lelap. Apa tak ngomongi saking taneknya aku mesti mbok guyu. Saking lelapnya dia tidur, Ampek. Sampai iku no. Ampek saya ingin ngono disingkat-singkat. Ampek dia bangun-bangun itu geragapan. Mendengar suara azan, eh ternyata lihat jam udah jam tiga lebih. Azan asar itu. Astagfirullahaladzim Iki wis masuk waktu asar Padahal aku kurung sholat duhur Ya Allah Aku turu kebacut Kebab durung salat zuhur wis masuk waktu asar tangi nyak nyak nyak anake diwamuk kabeh kok kamu gugah to nono Siti barang di Siti aku kok gak digugah hmm ngamuk kok gak digugah aku kurung salat zuhur kok betul menyesal banget ngono tepak Ramadan pas waya poso neng kok terus terpaksa moka ngono bareng kau betul ya Allah padahal yo mek kelenyer ngono tok saiki nyatane wis ngelak meneh wis ngelih meneh ngono kok mentolo moka aku mentolo mokel gawet ton lha kowe kan tambah seneng pembendino moka bersama subhanallah ada pengajian ono infak keliling kok gak melu nyumbang nyesel ya gawet gawetun ini masih dianggap sebagai manusia biasa lumrah tapi tetap sik apik akeh apike timbang eleke Wis, sing ngisore. Sing nontok jam ya sapa? Aku heran wong tolong agung. Samane gak bosen to, Bu? Delok raiku ngene iki. Aku kok gawok padahal nggone ana gunung sing teko ke masyaallah. Iki ya uang kabeh iki. Sampai dongsong-dongsong ngisor jagung. Ana sing nang ngisor gedang, ana sing Masya Allah, bokongnya kepelindes watu barang mau neng kono. Ya Allah, perjuangan. Iki, Masya Allah, andaikan mati di sini termasuk mati syahid. Saya ngamin gak suwe. Gak suwe dicatat sebagai syuhada. Orang mati tapi oleh ganjarane mati syahid. Ngono lo, Wong ngaji kan untuk ganjarane mati syahid angkitmu. Ngono kok sensitif banget sih. Sing tuwek rasa melung guyu. Iki urusane wong cah enom iki. Gini. Sekarang yang ke empat. Manusia istimewa, manusia luar biasa, manusia biasa. Tingkat keempat, bentuknya manusia tapi derajatnya bukan manusia. Mohon maaf, bentuknya wong tapi derajatnya duduk wong. Ayo to nyau to bentuke wong, bodine wong, awake wong tapi derajate duduk jasate wong tapi kelakuane duduk potongane wong tapi sifate duduk padahal sirahe ya sirah mripate ya mripat kupinge ya kuping irunge ya irung sing banter cangkeme ya cangkem gulune ya gulu dodone ya dodo wetenge ya weteng udele ya udel dan seterusnya wes Aja nggarai ae. Sifate duduk wong, ngapunten sangat, Ngapunten sangat. Asline padahal ya wong. Nek suge, kendaraane ya apik, pakaiane ya licin, nek melarat ya oleh raskin, nek ngentut ya basin. Umbele ya asin. Ya gatokno sing in-in ngono kan angel. Tapi ngapunten, ngapunten sangat krungu azan, gak kudu moro, gak kudu teko. Ya ora rumangsa duwe kewajiban sholat. Ana bulan Ramadan sama sekali nggak merasa terpanggil untuk melakukan puasa, tapi nek riyo yo ya gegeri. Wonten apa mboten? Wonge teko. Seng ndi wonge? Ya Allah. Masih ana masjid dibangun tempat pengajian narik infak, gowo duit ya ora kudu nyumbang. Wis jian pokoknya urip gak rusangkan neng dumadi ora tau ngaji ora tau manembah marang Gusti gak gelem apik marang sesami gaweane mau mangan turu ngombe ngising ngambek rapi nah, aku cara kondalang dalang asline ya iso cuma nyapo kondalang bareng barang wong ngene tak telateni wis renes kok <laughs> ngapunten ngapunten jadi masya Allah kelakuane jan niki ngapunten banget <laughs> ana pengajian ya ora kudu menyang ora kudu nyumbang malah ngerongrong <clears throat> panitiane malah dipoyoki wae dimusuhi dirusuhi subhanallah pangapunten sangat iki bentuke wong potongane wong tapi derajate wedus. Ojo manggil karo kula jangan nesu ambek kula. Soale Al-Qur'an yang menyatakan ulaika kal an'ami balhum hum adall ulaika humul ghafilun. Al-Quran menyatakan ulaika kal an'am mereka itu seperti an'am an'am itu binatang ternak ya contoh yang paling familiar kan ya wedus Bahkan balhum adal, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Ngapunten, saya hanya menyatakan sifat dan kelakuannya. Halo. Halo. Di antara sifat dan kelakuan wedus, nek mangan ambek ngadek Leres mboten? Leres mboten? Sama nopo tahu weruh ana wedus diduki panganan terus lungguh sila? Makane apa ana wong kene mangan kok ambek ngadeg berarti nganggo sifate mangan wis ambek ngadeg, tangan kiwo mluka mlaku, omong-omongan sisan. aku iku model prasmanan-prasmananan ngono iku. Nggih mboten? Ngapunten, ngajine diterusno mboten? Terus napa sampun? Sampun napa terus? Sampun napa sampun? Ngeyel anjane. Ya wis, lek ngajak terus kudu ono deal dhisik. Janji jawab pertanyaan saya dengan banter, oke? Okay? Jawab dengan jujur, oke? Okay? Apan gak banter, gak jujur jawabnya langsung selesai tak dongani. Deal? Deal? Ya wis, jawab jujur sing banter kawabe jenengan nate napa mboten mangan ambek ngadeg? Wedhus. ngapunten ngapunten heh heh hei eh. ojo rame-rame aku yo tahu sapa ngelokke wedhus no oh, sembarangan eh. ancene yo lo ndak peduli siapapun nggak peduli rakyat, nggak peduli pejabat, nggak peduli santri, nggak peduli kiai, lek mangane kok karo ngadeg berarti wong sing nganggo sifate No, No Uang pancene tapi nganggo kelakuane. Maneh. <laughs> Wedhus sih lek lihat mangan ora maca tuh Tumon zaman nono wedhus itu isuket kok bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma tanah. Ndak no. Mangkane lek enek wong kene arep mangan kok ora maca donga berarti Terima kasih atas pengakuannya. Telu. Kak <laughs> ngono tok. Wedhus iku lek nguyuh ya ambek ngadeg. Kate ngomong wedhus lanang yo ya wedhus wedok barang. Padha wae. Gak wedhus lanang, gak wedhus wedok padha lek nguyuh ambek ngadeg. Tur. Rambung lek nguyuh ya mboten cewek. Ceweke nganggo obat, maksudnya obat abit. Ngono ku sik ana sing takon. dan nek wedhus wedok ya digobek notok ngono. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Lek ana wong kok ngoyone ambek ngadeg berarti Sorry ya, sorry jenengan marah dengan saya juga boleh, tapi perkenankan saya untuk mengemukakan sedikit alasan sebelum Anda marah ke aku. Kalau dalilnya tanya sama kiai. Tapi aku bukti nih Wong iku lek kadung elek diembak no kewan. Wong iku lek wis elek diarani kewan. Tukang no duit, tukang anake keduit, rentenir iku ngutangi ngutangi cagak iki lho. Nyaure cagak listrik. <laughs> ngutangi neker kok nyaure bal. Iku diarani lintah. Lho, pada wong to iku. Tapi dijuluki lintah. Diarani kewan pokoke diarani kewan. Mengkane ana lagu wong lanang sing nganyelke, wong lanang sing nganyelke kuwi jenenge keong racun. Kandhane kok Masya Allah, eh, lihat pak anak truk muatan nopo dicoloti, dirampas barangnya diarani bajing. Padahal sing loncat uang loh ibu. Tapi Tapi aneh, bajing. Sorry, pejabat sing tukang ngentekno duitnya rakyat jenenge kucing garong. Padahal sing garong iwang, wong. tikus. Maka nelek milih bupati yang sing ora seneng ngono-ngono kuwi. Nggih. Ora mesti lho, kadang-kadang yo ya khausu nyalone kalungan sorban. Nanti bae yo ya kucing garong. orang mesti. Hoi. Ya delok ae iki lho. lagi iki lek lamun korupsi gak wis lebono penjara sampai KPK ngono berarti alhamdulillah jujur ngono hoi ngono saiki akeh lho sing wis mlebu muga selamat Kowe iki didocak ndongake kok malah guyu tak gasai situ-situ. Ini kan ikon yang kan kebanggaan toh. Ngapunten. Subhanallah. Gitu loh. Sorry, no meneh. ono wong lanang kok senengane gondoli wedoan Apa wong itu ayu digondol, wong itu ayu digondol jenenge buaya bajul kuwi. hewan kewan sih jenenge. Ayo sapa sing arep bantah omonganku. Wong wedo sing senengane mindai omong, omongan kene gua mrono, omongan kono gua mrene, ditu cek geger. omongan iki sampekno iko, omongan iko sampekno iki cek geger, diarani adu Wadus, Anjene iya. Subhanallah. Orang ana hubungan akdu nikah lho lanang wedok ambek wedok kok tumpak-tumpakan jenenge kumpul. Padahal hasil ini kan kumpul uang tuh. Tapi kebo. Kalau sudah jelek ini kewan. Subhanallah. Makanya jangan marah kalau tadi dipadakno karo. Wes eh, oleh papat, berarti karek kurang loro. Nomor lima Sak ngisore wedhus. Ana sing luwih elek meneh. Ana. <clears throat> Bentuke wong, wujude wong, potongane wong, tapi kelakuane eleke sak ngisore wedhus. Gaweane ora ming mangan turu ngombe ngising ambek rabi tok. <clears throat> tapi kelakuane letek tek tek tek tek tek tek. Utuke butek, pikirane sumpek, atine butek wetenge wis wareg donyane kathah panganane turah-turah cangkeme jek mamah kancane duwe mentolong ngrayah dasar serakah no. Oh, ra usah dodok-dok engko lak nyaingi dalang-dalang kuwi asline yo iso anakku padha-padha ngapunten banget iki bentuke wong tapi sifatnya dudu wong sifatnya dudu wong derajate ASU Ya nek sing urung paham yo K I R I K. Ben mangkel yo ben. Saya sampaikan apa adanya. Ngapunten. Hoi. Hoi. Kira iku lak kewan sing paling serakah. Wis duwe panganan, wis mama. Koncoe duwe digodhak dicak kerah. Subhanallah. Lah wong iku lek kadung serakah, keserakahannya melebihi binatang apapun di dunia ini. Tidak ada makhluk yang lebih serakah melebihi manusia anda menung Menungso makhluk yang paling serakah tentunya. Kau nak bandingan nih? Saya sering sampaikan ini untuk menghilangkan sifat tomak, untuk menghilangkan sifat serakah. Ngapunten, sudah dibilangin hai orang-orang yang beriman jangan kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Isek diombe. Apa enggak kasihan sama setannya? Minumannya setan kok mbok ombe lu terus setane mbok kon ngombe apa? Alangkah mentala di kau. Halo. Makhluk is dikei jatah panganan dewe-dewe ambek gusi Allah. Lu menungso iki sik ngerebut jatah liyane. Pitik ayam, ayam pitik, pitik ayam, ayam pitik, chicken. Iku jatahe biji-bijian, jagung, dele, beras, kacang hijau. Menungso jagung doyan, beras doyan, kacang hijau. Ayo tanya nyaut gabah, karak, sak pitik eh. Ya. pedus ikut dikai jatah ramban-rambanan ambek suket. Menungso ramban-rambanan suket doyan. Lah kangkung, bayam, sawi, lembayung kuwi kaya suket. saking ane gayane diperhalus bahasane sayur-sayuran. Sayuran apa ane yo ya suket kuwe kok. Suket iku asline. Ayo baleni menungso ki ramban-rambanan suket sak weduse Masya Allah eh mbuh mbuh mbuh mbuh pokoknya mbuh mbuh mbuh gak tok mikir gak tok iya iya padha doyane soalnya aku yang menungso ngono lho padha karo sampeyan bro menungso iki apa-apa Eh, ngapunten. Kucing niku panganane pindang, menungso ya doyan pindang. Kadang-kadang iso mentolo ngelokno kucing. Wedok-wedok iku duwe pindang nang ndase dicolong kucing. Ndase tok lho sing dicolong. Ngene kucinge dipeleter nganggo sapu. Kawep yo ya iya ora kena. Banter kucinge mlayune. Godak-godakan ambek kucing. Iso nyosop-nyosop kejlungu perkara kesandung. Glodak konangan anake. -anak Nyapa Bu kok tiba? gak iki goda kucing, kucing celutak nyolong pindang. kucingnya kerungu ini noleh. itu <laughs> diomongi, celutak ibu mulai, mempanganan kumik ndas pindang tok mau apa-apa dimplok. Jadi ini uang ambek kucing ini luwe celutak. Ha terus suwun atas pun <laughs> Asli yo. Jajal menungso ya apa sing ora doyan sembarang kalir apa-apa biji-bijian jagung beras dele kacang hijau pitik suket bayam kangkung rambanan wedus pindang jenazah doyan lah teri kuwi iwak teri gak jenazah kuwi Mengkane ibu-ibu lek tepakno dapur kok goreng teri, saya takoni, goreng apa, Dik? Jenazah. Halo. Halo. Menungso iki sayur-sayuran. Nyaut to sayur-sayuran. Buah-buahan. Daging. Sing bosok. Lah iya lah tempe tape kuwi gak tuyan Doyan doyan apa-apa doyan. Ayo nyaut nyaut. Panganan sing lembut, sing atos, empuk, endek, dawa, cilik, Kawedi. kelebu kabeh. Panganan sing alot, sing kamu, Ayo to nyaut, Bu. Adem, anget, anyep panas legi pahit kecut asin wangi sedep basin pesing doyan sing pesingi malah ngangeni la haula wala quwata illa billah ngantek tekan beluk ile doyan beluk ile doyan lho rokok kuwi Wah, aku yo ya doyan. Pak Bupati yo ya juara. Podo. Masya Allah. Wes, eh, iki nek gak diatur nganggo agama. Maren ora ono sing iso balik tekan swarga meneh. Ya untunge kula jenengan ki gadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus perjuangan nih, terus noporo aulia, terus noporo ulama. Mulane mau ten ngajeng lah tajak gandulan. Ya. Yeah. Ui. Arab ngalih yu Arab ngalih. Sing nomor enam, limang jam kasir Bentuk wong potongane wong model wong tapi derajatnya dudu uang Masya Allah ki sore ngisore KIRIK. Sak ngisore iku sik. Jian kelakuane Allah. Orang duwe tata kromo, ora kenal agama, ora gelem ngabekti marang wong tua, ora tau manembah marang kang murba seso, Kaya bedoro kolo, ora dheweke tok sing yen wong liya gak tolo hatine ora lego. Eh wong ngagung yang diledek-diledek tiba. Dadi mlebu neraka iki aja ajak kanca, mlebu neraka aja ajak tangga, mlebu neraka aja ajak wong liya. Iki derajate ib. Aku oleh separuh sama oleh separuh. Derajate ib. Alias Para setan-setan yang terlaknat tidak ada yang hadir di sini minggat kabeh wedi wedi solawatan wedi khutmil Quran wedi zikir Masya Allah ngapunten nggak boleh marah uang kok di setan setan ke saya kan ngomong bentuknya manusia tapi sifatnya kelakuannya gitu loh dan anda jangan salah paham setan itu bukan yang uka-uka ngegitmu nah, setan ini yang uka-uka gitu ngutus suaranya eh! setan nak meringis yo setan keplek lah. bukan bukan yang di peteng-peteng di gerumbul-gerumbul di tempat-tempat yang sangar yang angker ndak ndak ndak setan juga bukan yang digodaki karo tim pemburu hantu iku pura-pura tok masih aku lak iso penampilan ngono modale mek udeng-udengan karo kalungan serban enggak ya nih tolong semuanya jangan ada yang mendekati garis ini karena wilayah sekitar sini sudah saya sterilkan. Nanti mau ngono iso ndak iso. Ini sudah steril, tidak boleh ada yang melintasi. Karena saya sudah merasakan kehadirannya. Ini jenis kelamin laki-laki. Punya ekor di depan. Ekornya nggak begitu panjang. Hah, sopo sing ndak iso terima modal ngono ae. Ambek gayane gelundung glundung Gelem gelundung mari iku dibayari. Engko lek wis kecekel hantune. Tangane ngene ngene. Wadahi botol. Kuwi apa-apaan kok ana demit diadahi botol ya. Saiki akeh teh botol rasa sundel bolong ya perkara ngono iku. La haula wala quwata illa billah. Bukan Setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisiki, bisiki atine menungso sing gak bener-bener iku setan. Sopo setan iku? Minal jinnati wanas. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Yang dari bangsa jin itu ngusirnya mudah. Bacakan zikir, minggat bacakan Quran minggat bacakan sekut ta'awud a'udzu bikalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq minggat bismillahilladzi la yadhurru ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim minggat wacake takbir Allahu akbar amblas Wacano ayat kursi sak mejone minggat minggat setane gampang yang sulit diusir itu setan-setan sing nganggo BH lek wis kadang mas mau oh, mau mau titik lo mau titik mau hmm, hmm, hmm, titik lo mau eh, wangel wis diusir ya termasuk setan celonoan setan sarungan angel diusir ngapunten sangat ngapunten sangat pada dasarnya setan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kira-kira kita kelompok nomor berapa? Nomor 1, gak mungkin. Yakin gak mungkin. Anwar Zahid itu blas gak mungkin. Sak titin gak ono. Blas orang mungkin. Bupati yo gak blas berdoa. Doa. Camat lurah gak blas. Apa mana sing kerucuk kerucuknya <laughs> Skablas, Iki kelompok istimewa Nabi Rasul. Untuk mencapai tingkat kedua sulit berat. Aku gak ngeraiso. Ndak bapak-bapak mentok jadi wali nikah, mentok. Wali murid karuan, wali-wali daya. Ini tingkatannya para wali. Ndak iso, ndak iso. Kita itu yang jelas kelompok ketiga manusia biasa, tapi mari kita berupaya menjadi manusia biasa yang paling baik. Karena manusia biasa itu ono sing paling elek, ono sing elek, ono sing roto elek. Ono sing roto api, ono sing api, ono sing paling api, maka kita berupaya menjadi manusia biasa yang paling baik. Jangan sampai kita masuk kelompok keempat. Napa mau? Lo lali. Ojo sampai kelebu, jangan sampai masuk kelompok keempat. Apa mau? Apa maneh nomor lima? Apa mau? Luweh luweh nomor enam apa? Tolong nanti sampai rumah tafakur, aku termasuk nomor piro. Laman wedus si wedus gembel apa wedus jowo, apa wedus kibas. Pangapunten, mudah-mudahan keberadaan yayasan Al Barokah Munawir ini mampu mencetak manusia-manusia yang memang sebenar-benarnya manusia. Pangapunten sangat tentu banyak kesalahan kata kekhilafan yang kurang berkenan itu Anwar Zahid engkang doaif menika nyuwun agungipun pangapunten.